Ja'a itu fi'il madhi. Al-umarani fa'ilun marfu'un. Ya. Al-umarani dalam kalimat tersebut itu sebagai fa'il sehingga dia marfu'. Ya. Kemudian marfu'un bil alifi. Marfu'nya itu dengan alif. Niyabatan anil dhammati sebagai ganti dari dhammah di marfo dengan tanda alif sebagai ganti dari dhamma li'annahu mulhaqun bil musanna karena dia mulhaq dengan musanna jadi bukan isim musanna tetapi mulhaq dengan musanna kenapa karena yang dimaksud Abu Bakar dan Umar bukan dua orang yang bernama Umar maka dia disebut mulhaq dengan musanna kullu syai'in u'riba i'raba musanna semua atau setiap kata kullu syai'in setiap sesuatu maksudnya setiap kata setiap isem yang di i'rab dengan i'rabnya musanna walam tantabiq alaihi syurutuhu dan tidak terpenuhi padanya syarat-syaratnya tidak sesuai padanya syarat-syaratnya fahuwa mulhaqun bil musanna maka isim tersebut itu disebut dengan mulhaq dengan musanna setiap isim yang diikrab dengan i'rabnya musanna tetapi tidak sesuai dengan syarat-syaratnya tidak memenuhi syarat-syarat isim musanna maka dia disebut dengan mulhaq pada musanna hadhihi qa'idatun ini adalah kaidah Abu Bakrin. Dalam kalimat tersebut Abu Bakrin oh, tadi ya sebelumnya uh, eh, al umaroni tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan syarat-syarat pada musanna. Kenapa? Karena dia bukan apa kemarin muta'afifah ini mutanasilah ini. Dia muta'afifah ini mutakhalifah ini dua hal yang berbeda yang diataskan. Padahal syarat untuk musanna apa kemarin? Mutamasi lain, dua hal yang sama. Sehingga itu tidak memenuhi syarat, tidak sesuai dengan syaratnya. Tetapi dia al-Umaroni yang bermakna Abu Bakar dan Umar itu di Arab dengan Arabnya musanna, yakni rofaknya dengan alif. Maka yang demikian disebut dengan mulhak dengan musanna. Jadi syarat musanna sebagaimana disebutkan dalam definisi musanna itu harus terpenuhi seluruhnya, semuanya. Itu maksud dari ucapan saya tadi. Kemudian era berikutnya Abu Bakr pada kata Abu Bakr badalun, badalun adalah badal. Jadi Abu Bakr itu sebagai badal, ya, marfu'un karena sebagai badal, Eropnya mengikuti yang sebelumnya yaitu marfo al umaroni marfo maka badalnya juga marfo wa alamatu raf'ihi al wawu dan tanda rafa'nya pada lafaz abu ya tanda rafa'nya adalah wawu abu rafa'nya dengan wawu batan ani mati sebagai ganti dari dhammah wawu sebagai ganti dari dhammah kenapa rafa'nya dengan wawu menggantikan dhammah li annahu minal asma'il khamsati karena lafat abu tersebut termasuk asma'ul khamsah isim-isim yang lima ya tanda rofa dengan wawu wa abu mudafun lafat abu itu mudaf wa bakrin mudafun ilaihi adapun lafat bakrin itu sebagai mudaf ilaihi ini juga terpenuhi syarat pada asma'ul khamsah ya. yakni apa abu sebagai mudaf ya. kemudian mufrad ya. mukabbarah dan mudhafnya tidak pada yang mutakallim sehingga tadi tanda rofa dengan wawu menggantikan bomma bagaimana yang sudah dibahas ya tentang asmaul khamsah kemudian wa umaru umaru dalam kalimat tersebut maktufun ala abu itu diataskan pada abu sehingga i'rabnya juga mengikuti sama dengan abu ini apa marfu'un dia marfu' ini wa alamatu raf'ihi al dan tanda rafa'nya adalah dhammah jadi Omaru dia marfu'nya kenapa karena atas pada abu ya, bukan pada ul al umaroni ya jadi Omaru dia marfu'nya pada lafaz Abu Ma'tuf atau atof pada Abu kalau Abu Bakrin Abu tadi dia marfuknya karena badal dari Al Umaroni jadi perlu diperhatikan Eropnya kemudian sebabnya apa karena badal atau karena atof atau karena mungkin yang lain Berikutnya, contoh kalimat berikutnya. kalau Qamatil mar'atani Dua orang perempuan itu berdiri. Qama fi'lun maudin. Qama adalah fi'l maudin. Wa ta'u ta'u ta'nisi. Ta'nya adalah ta' ta'nis. Menunjukkan untuk mu'annas. Al-mar'atani fa'ilun marfu'un bil alifi. Al-mar'atani ini sebagai fa'il. Sehingga dia marfo. Dan marfo'nya itu dengan alif. badan alif bommati. Menggantikan bommah. Eh, alif itu menggantikan bomma, pengganti dari bomma li'annahu musannan karena dia itu musanna al mar'atani ini musanna terpenuhi syarat-syaratnya sesuai dengan faedah musanna Contoh berikutnya, gharrazatis sayarataini. Gharraza fi'lun madin. Gharraza ini fi'l madin atau tau ta'u ta'nifi. Ta'nya gharrazat ya. Ta'nya adalah ta' ta'nif. <coughs> Dalam kalimat tadi ya dibaca asanya sayyarataini Ya, dijelaskan di sini as-sayyarataini hokon keliru, salah. Kenapa? Li'annal musanna yurfa'u bil alifi. Karena musanna itu marfo dengan alif, dirofakkan dengan alif. Dalam kalimat tersebut dia marfok tetapi dengan ya asayyarotaini berarti salah keliru seharusnya dengan alif ya fahiya rotani maka dia itu yang benar adalah rotani dengan alif idan naqulu asayyarotani fa'ilun marfu'un jika demikian kita katakan rotani itu fa'il dan marfu' fa'il dan dia marfu' wa alamatu raf'ihi al alifu tanda rafa'nya adalah alif niyabatan 'ala mati sebagai ganti dari dhammah li'annahu musannan karena dia itu musanna. warraja itu Allah bertabrakan bahasa masalah. Dua mobil itu bertabrakan. Allah. Berikutnya, contoh berikutnya. <clears throat> Istana Rokamaroni. Dua Komar itu bersinar, memberikan cahaya, memberikan sinar. Fi'lun maudin, istanara, fi'lun maudin, istanara adalah fi'l maudin. Kemudian al-qamarani, fa'ilun marfu'un bil alifi. Al-qamarani ini fa'il. Maka dia marfu' dengan alif. Niabatan bom mati sebagai ganti dari bommah menggantikan bommah li'annahu mulhaqun bil mutanna karena dia mulhaq dengan mutanna al-qamarani di sini mulhaq dengan mutanna kenapa dikatakan mulhaq li'anna al-qamarani al-maqsudu bihima asy-syamsu wal qamaru karena al-qamarani tersebut yang dimaksud itu adalah asy-syamsu wal qamar matahari dan bulan ya wal qaidatu adapun faedahnya anna kulla syai'in u'riba i'rabal mutanna anna kulla syai'in u'riba i'rabal mutanna walam yantabi alaihi syurutuhu fahuwa mulhaqun bihi bahwasanya setiap isim yang diikrab dengan i'rabnya musanna dan dia tidak sesuai tidak memenuhi syarat-syarat musanna maka dia dikatakan dengan mulhak pada musanna. Dia dikatakan mulhak dengan musanna. Tadi ya, mutama silain Tidak memenuhi syarat mutama silain, Dua hal yang sama, yang serupa. Di sini asyam suwa kamar yang dimaksud dua hal yang berbeda. Tapi dibentuk menjadi satu al-qamaran. Sehingga tidak memenuhi syarat yang mutama silain, Tetapi dia di dengan i'rab yang musanna sehingga dikatakan mulhak dengan ya musanna. Jadi dua bulan, eh, dua rembulan maksudnya adalah matahari dan bulan itu menyinari memberikan cahaya. Ini beberapa latihan tentang sistem musanna dengan tanda rofa alif. Ada yang ditanyakan? mungkin ada sedikit tambahan kemarin tentang sila dan cinta. Untuk kedua lafaz ini, sila dan cinta secara makna itu maknanya mutanna. Ya, menunjukkan memiliki jumlah dua ya. Bagaimana kemarin sudah dibahas. Tapi secara lafaz ya, dia lafaznya mufrad secara lafat itu lafaznya mufrad. Kila dan kilta. <clears throat> Sehingga kemarin untuk kila dan kilta kan tidak termasuk musanna, tapi dia mulhak dengan musanna. Kalau memang dia secara lafat termasuk lafat yang mufrad. Adapun secara makna itu makna misalnya. Di antara dalilnya sebagai yang ditunjukkan contohnya kemarin dalam ayat ya, kiltal jannataini ini, ukulaha. usulaha disebut kilta al ini, kemudian fi'ilnya atap. Atap kan lafad mufrad. Kalau lafad misalnya apa? A ataka. Tapi dalam ayat disebut di disebutkan asab, lafadnya mufrad. Ya. Padahal filta itu letaknya mendahului sebelum fiil adat. Ini juga apa? Filta secara lafaz itu mufrad, tapi maknanya muhannas. Dan wallahu a'lam penggunaan yang lebih rajih itu yang tadi lafaz e, lafaznya mufrad tadi. Adapun ketika digunakan dengan lafaz musana juga boleh, misalkan dalam satu kalimat filta ada mudah ilaihnya atau dengan ataka boleh benar jadi yang semacam ini boleh tetap dihukumi mufrad atau boleh dengan dihukumi mutana boleh kalau dikaitkan dengan bomir atau yang lain terkait dengan itu boleh menggunakan yang mufrad boleh menggunakan yang mutana tapi yang lebih yang lebih rojih sebagaimana ditunjukkan dalam ayat itu lafadznya mufrad Wallahu a'lam. contoh yang semacam itu adalah seperti misalnya kaumun. Kaumun. Kalau ini jamak. Kaumun itu lafadnya mufrad. Tapi maknanya jamak. lafadnya mufrad tetapi maknanya jamak. Nah, nanti dalam penggunaannya dalam kalimat ya, bisa dengan bentuk mufrad, bisa dengan bentuk jamak misalkan bomir ya, diganti dengan bomir ya nanti bisa dengan bomir yang mufrad misalnya huwa atau bisa diganti dengan bomir yang jamak dengan hum jadi ada beberapa ism dalam bahasa Arab yang sifatnya seperti itu lafaznya mufrad kemudian maknanya musanna atau maknanya jamak semacam itu Wallahu a'lam sedikit, sedikit tambahan dari yang kemarin tentang sila dan filter. Ada pertanyaan? Tidak ada, kita lanjutkan pembahasan berikutnya. Tanda rofa yang berikutnya yaitu nun yang menggantikan bomba. Di sini disebutkan judulnya niyabatun nuni ani dhammati mengganti nun dari dhammah Kala kalau musang ya ada huruf stop yang tidak tercetak di situ stop menunjukkan apa ucapan musannif ya, itu ibnu Asyurum rahimahullah Kala al-musannif wa amma nunu fatakunu alamatan liraf'i fil fi'l mudari'i adapun nun nun itu menjadi tanda rofa pada fi'il mudhari. Pada fi'il mudhari. Nun itu menjadi tanda rofa pada fi'il mudhari. Iza jika. Jadi tidak sekedar fi'il mudhari saja tapi ada keterangannya, ada syaratnya. Iza ittafala bihi dhamiru tasmiyatin au dhamiru jam'in au dhamiru mu'annatsatil mukhatabati. Jika fi'il mudhari itu bersambung dengan bomir tasniyah, bomir untuk musanna, au bomiru jam'in atau bomir jamak, au bomiru mu'annasatil mukhatabati atau bomir untuk mu'annasah mukhatabah. Mukhatabah. Orang kedua ya, mu'annas mukhrat. Dijelaskan di sini. Hada hada al-mawdi'ur rabi'u min alamat raf'i. Ini adalah tempat keempat ya, dari tanda-tanda rofa. An-nunu, yakni nun. Ya. Kemarin disebutkan tanda rofa ada empat, itu boma al-wawu, al-alifu, kemudian an-nunu. boma alif, wawu, dan nun. Nun ini tanda yang keempat di antara tanda-tanda rofa. Hai dijelaskan di sini makna nun apa? Subutun nun, yaitu adanya nun atau tetapnya nun subut itu tetap tetap ada nun yaqulu beliau musannif mengatakan tadi ya fatakunu alamatan liraf'i nun itu menjadi tanda untuk rafa fil fi'lil mudhari'i pada fi'il mudhari' idza tasala bihi dhamir tasniyati jika dia bersambung dengan dhamir tasniyah dhamir untuk musanna penjelasannya fil fi'lil mudhari'i duna fi'lil madhi wa fi'lil amri pada fi'il mudhari' ya jadi pada fi'il mudhari' duna fi'lil madhi bukan pada fi'il madhi wa fi'lil amri dan juga bukan pada fi'il amr لأن لأن الفعل الماضي وفعل amri ghairu معربين karena fi'il madhi dan fi'il amr itu tidak mu'rab tidak mengalami perubahan keadaan huruf akhir Balhuma mabniyani. Tetapi keduanya fi'il madhi dan fi'il amr itu mabni. Tetap keadaan huruf akhirnya, tidak berubah. Wal mu'rabu huwal mudhari'u. Yang mu'rab yang berubah adalah mudhari' itu. Jadi pada fi'il yang mengalami perubahan yang mu'rab hanya pada mudhari' saja. Al mudhari'u yurfa'u bin nuni. Di hadhihi syuruti fi'il mudhari itu rafa dengan nun dengan syarat-syarat ini. Jadi fi'il mudhari itu marfu atau rafa dengan nun dengan adanya nun dengan syarat-syarat ini. Yakni idza tasala bihi dhamiru tasmiyatin aw dhamiru jam'in aw dhamiru muannatsatil mukhatabati. Ya. Dhamiru tasmiyatin penjelasannya dhamir tasniyah, dhamir untuk musanna sawa'un kana li mudzakkarin au li muannasin sama saja apakah domir tasniyah domir musanna tersebut untuk mudzakkar maupun untuk muannas taqulu fil mudzakkari engkau katakan pada yang mudzakkar yaf'alani wa fil muannati taf'alani ya yeah. asalnya atau asalnya buah yaf'alani untuk memudahkan memahami maknanya tambahkan bomir di depan huma Ini itu yang car. kemudian yang mu'anat dia alani. Eh, kan bentuk fi'il mudhari ini untuk huwa alani. yang car tadi mutanna kemudian dia tak alami mana bomir ya alifnya ya alif pada fi'il jadi alif pada fi'il mubarak ini bomir ya. dan tadi bomir tasnya artinya bomir ini untuk musanna untuk dua orang berbeda dengan pada isem sebelumnya ya persis dari bahas alif pada isim musanna itu tanda rafa. Ya. Apa? Kitabani misalnya. Sama yang tampak diakhiri dengan alif dan nun, ini juga diakhiri dengan alif dan nun, sama-sama digunakan untuk musanna. Tetapi kalau pada isim alifnya itu tanda rafa ya, dan itu bentuk isim musanna menunjukkan jumlah dua. Adapun pada fi'al alifnya itu bomir, Berbeda ya. Alif itu bomir, Ya. Sebagai fa'il. Sehingga disebut bomir tasnya. Artinya dia menunjukkan untuk musanna, untuk dua orang. Jadi yang melakukan perbuatan itu dua orang. Nah, nah alifnya itu bomir, kemudian nunnya di sinilah ini yang menjadi tanda rofaknya. Ya. Pada fi'il mudharah. Sehingga tadi dikatakan jika si ilmu bara ini bersama dengan bomir tasnia, itu bomir alif. Maka tanda rofaknya dengan adanya nun di sini. Yang berikutnya, idat fasola bihi domiru jam'in. Jika dia bersambung dengan bomir jamak. Mislu contoh, aluna untuk hum ya Bomiru ghaibin itu nomor yang ghaib hum kan ghaib ya hmm. taf'aluna Bomiru mukhatabin bomir untuk mukhatab jadi apa antum kilahuma jam'un keduanya ini jamak hum jamak antum juga jamak untuk hum menjadi yaf'aluna antum juga taf'aluna ini bersama dengan bomir jamak iya, ini apa bomir wawu di sini ya wawunya itu bomir untuk jamak ya, yang sebagai fa'ilnya nah ketika bersama dengan bomir jamak tadi tanda rofaknya dengan nun di sini Berikutnya nanti bomir mu'anas mukhatabah yaitu tak alina untuk anting. Allah dilanjutkan pada sholatnya. Wallahu Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. sebelum dilanjutkan tadi ada rawat ya, yang kejadian sana yang bombernya keliru bukan gua bukan dia bukan kan huma ya. Jadi bukan gua dan bukan dia dua orang itu rumah bombernya dan sama lafaznya antara muzakkar dan mu'annas untuk rumah tersebut jadi huma di sini itu yang muzakkar yang alani dan huma yang mu'annas taf'alani dan juga untuk taf'alani ini selain digunakan untuk huma mu'annas dia juga digunakan untuk yang mukhotobat ya, uh, ah, mukhotob ya, artinya antuma hmm. antuma baik yang mudakar maupun yang mu'annas hmm. jadi bentuk taf'alani ini digunakan untuk tiga keadaan ya huma yang muannas mereka berdua perempuan kemudian antuma mutakar, kamu berdua laki-laki dan antuma untuk muannas kamu berdua perempuan ini satu bentuk fi'il mudhari nah tapi kalau yang huma tadi ya alami dengan ya untuk ralat dari penjelasan yang tadi tentang bomir pada fiil mubarak tersebut untuk yang musanna. Jadi yang jelas di situ fiil eh, mubarak ini yaf'alani maupun tak taf'alani bersambung dengan bomir tasnya itu bomir alif maka tanda rohaknya itu dengan nun ya, sudah alif tersebut. Kemudian yang sama tadi fi'il mudhari tersambung dengan dhamir jamak yaitu dhamir wawu ini dhamir untuk jamak ya. baik yang ghaib ya, dengan ya ya aluna jamak ghaib ya, maupun yang mukhatab itu di situ huruf mudharah dengan ta jadi jamak dengan wawu dan mukhatab dengan ta di awalnya atau tadi kalau disesuaikan dengan bomber ya hum ya alina ya, ini roib jamat mukakar kemudian e, mukhotob e, aluna dengan antum antum aluna mukhotob jamat hmm. ini penyebutan bomber untuk memudahkan memahami makna atau keadaan ilmu barat tersebut ya. kemudian yang berikutnya tadi yang terakhir mu mu'annasatil mukhatabati Bomir untuk mu'annasah Jadi satu perempuan mu'annasah Kemudian mukhatabah Orang kedua eh, Lawan bicara Itu taf'alina Contohnya adalah taf'alina eh, Kamu berbuat eh, Untuk anti, untuk kamu seorang perempuan eh, Nah di situ dia bersambung dengan bomir mu'annasah mukhatabah Apa bomirnya? Itu bomir ya di sini eh, ketika bersama dengan lembarnya untuk muannasa mukhotabah maka tadi tanda rofaknya dengan suku nun dengan adanya nun di sini. Jadi fiil-fiil mubarak yang seperti inilah yang tanda rofaknya dengan nun dengan adanya huruf nun dan itu sebagai ganti dari bomah Ya. Mungkin juga tambah sedikit tentang bondernya Tadi alif, ya. hingga nanti disebut alif, ras, ya. mia. Jadi bonder alif untuk bukan untuk tasnya Ini di sini dan di sini tadi ya. Mungkin yang di sini wawu, untuk yang dan mukhotob tadi wawu untuk jamak maka itu lazim biasa disebut dengan apa wawu jamaah nomor wawu untuk jamak hmm. dan di sini tadi ya untuk muannasah mukhotobah ini biasa disebut dengan ya mukhotobah yang mengingatkan juga merojaah dari yang sudah dipelajari tentang bomir. Mukhotof. Oh, aku tahu. Jadi alif kasnya wawul jamaah dan ya mukhotobah. Itu bomir-bomirnya jadi bomber tasnya atau tadi alif tasnya bomber jamaah atau wawul jamaah kemudian bomber mu'annasah mukhatabah atau bomber ya mukhatabah itu jadi fi'il-fi'il mubarak yang bersambung dengan ketiga bomber itu maka tanda rofaknya dengan nun nah, dijelaskan sesudahnya di situ fal fi'il mudari'u jika tasala bihi dhamiru tasniyatin atau bomiru jam'in aw dhamiru mu'annatsatil mukhatabati ya, maka fi'il mudhari' jika bersambung dengan dhamir tasniyah atau alif tasniyah tadi atau bersambung dengan dhamir jamak yakni wawu jamaah atau bersambung dengan dhamir muannatsah mukhatabah atau ya mukhatabah fa innahu yurfa'u bi bi subutin nuni maka dia itu dirofakkan dengan adanya nun dengan tetapnya nun hmm. nunnya itu sebagai tanda rofaknya tadi tanda bomber bomber itu sebagai file dari fi'il tersebut jadi masing-masing punya kedudukan punya fungsi ya. bombernya sebagai file dari fi'il Kemudian nunnya di sini sebagai tanda rofa. Pada fi'il ya. Berbeda dengan yang isim tadi berbeda. Kemudian dijelaskan tadi berikutnya yaf'alani wa taf'alani wa yaf'aluna wa taf'aluna al satu taf'alina yang kelima taf'alina ada berapa? Ada lima ya. Hmm. Wa yuqalu li hadhihi al-af'ali al-af'alul khamsatu. Dan untuk fi'il-fi'il ini dikatakan disebut sebagai al-af'alul khamsah. Fi'il-fi'il yang lima. Karena memang sebenarnya ada lima. <coughs> Wa ba'duhum yaqulu sebagian mereka para ahli bahasa mengatakan Al-amsilatil satu, contoh-contoh yang lima. Ya, sebagian mengatakan dengan istilah al-amsilatil khamsatu, ya, contoh-contoh yang lima. Lakin aksaru alladhi alladzina marru alaina yakuluna al afal khom satu. Akan tetapi kebanyakan yang kita jumpai ya, marru alaina yang mereka melewati kita atau kita jumpai, yang banyak kita jumpai mereka mengatakan al-af'alul khamsatu itu dengan istilah ini af'alul khamsah fiil-fiil yang lima lebih jelas karena ini fiil kalau al-amsilah contoh kan umum nanti bisa keliru dengan isem sehingga supaya lebih jelas ini adalah fiil maka disebut dengan istilah ini al-af'alul khamsatu fiil-fiil yang lima yaf'alani taf'alani yaf'aluna taf'aluna taf'alina yurfa'u bisubutin nuni dirofakkan dengan tetap adanya nun artinya berbuat ya yaf'alani mereka berdua berbuat taf'alani jadi fa'ala yaf'alu artinya itu berbuat dengan misalkan kalau ya mereka jamak berbuat antum kalian kalau ini nanti kamu seorang perempuan berbuat Fatakulu masalan, kau katakan misalnya, arrojulani alani. dua orang laki-laki itu berbuat. Ya, berbuat sesuatu. Atau, ya. Dijelaskan di sini, i'rabnya arrojulani mubtadaun. Arrojulani dalam kalimat ini sebagai mubtada. Marfu'un bil alifi. Nah, dia marfu' dengan alif. Kenapa? Atau bagaimana marfu dengan alif nih ya alif anil mati menggantikan bom mas. Marfu dengan alif sebagai pengganti dari bom mas di an annahu musannan karena dia itu isim musanna. Ini isim. Ya. Arujulan isim musanna marfu dengan alif. Arrojulani alifnya itu sebagai tanda rofaknya. Kemudian yaf'alani Bedakan antara isim dan fi'il. Yaf'alani fi'lun mubari'un marfu'un. Ini fi'il mubarak yang marfu' wa alamatu raf'ihi subutun nuni. Tanda rafa'nya adalah subutun nun. Adanya nun di situ. Eh, tadi adanya nun. Ini. Eh, itu tanda rafa'nya. Wal alifu fa'ilun. Adapun alifnya di sini adalah fa'il. Itu bedanya antara isim dan fi'il. Kalau pada isem, ar-rajulani alifnya itu pengganti dari domah sebagai tanda rofa. Pada ism ya, ism musanna. Tapi kalau pada Fiel alifnya di sini adalah bomir alif tadi sebagai fa'il. Dan di awal sebelumnya kemarin sudah disebutkan isem musana hanya pada isem. Jadi musana itu hanya pada isem, tidak pada Fiel ya, beda antara isim dan fi'il walaupun yang tampak sama sama-sama di akhir alif dan nun ya. ar-rajulani kitabani yaf'alani tapi berbeda faedahnya antara alif dan nun pada isim dan pada fi'il berikutnya watakulu contoh yang lain engkau katakan misalnya almar taf alani dua orang perempuan itu berbuat Al-mar'atani mubtada'un marfu'un mubtada marfu' wa alamatu raf'ihi al-alifu tanda rafa'nya dengan alif niyabatan al-bom mati pengganti dari bommah menggantikan bommah kenapa di annahu musannan karena dia itu musanna ya, alif pada al-mar'atani itu tanda rafa'nya ini isim musanna Kemudian fiilnya taf'alani fi'lun mudhari'un marfu'un fi'il mudhari' yang marfu' di subutin nuni dengan sebutun nun adanya nun wal alifu fa'ilun eh, alifnya di sini itu fa'il bomir alif tadi sebagai fa'il dari fi'il tersebut ini tanda rofaknya apa subutun nun adanya nun di sini contoh berikutnya ar-rijalu yaf'aluna Ar-rijalu mubtada'un marfu'un bi dhammati. Ar-rijalu mubtada. Dia marfu' dengan dhammah. Kenapa? Di annahu jam'u taksirin. Karena dia itu jamak taksir. Jamak taksir tanda rafanya dengan dhammah, tanda yang asli. Kemudian yaf'aluna fi'lun mudhari'un marfu'un wa 'alamatu raf'ihi thubutun nuni. Yaf'aluna di sini fi'il mudhari' marfu'. Tanda rafa'nya apa? subutun nun, adanya nun di sini sebagai tanda rofahnya. Wal wawu fa'ilun. Nah, wawunya, bomir wawu tadi, itu sebagai fa'il. Wawu jamaah atau bomir wawu itu sebagai fa'il. Watakulu, engkau katakan contoh yang lain berikutnya, antum taf'aluna, antum taf'aluna, Wa, wa qala Allah Ta'ala Allah Ta'ala berkata di surah Al-Baqarah ayat yang ke-22, "Wa antum ta'lamuna." hmm. Antum ya, i'rabnya mubtada'un. Ya, antum mubtada. Itu dhamir ya. Kemudian fi'ilnya taf'aluna. Taf'aluna fi'lun mubari'un marfu'un. Ini fi'il mubari' yang marfu'. Wa alamatu rafi'i subutun nuni. Tanda rafa'nya apa? Subutun nun. Adanya nun di sini. Ya. Wal wawu adapun wawunya fa'ilun sebagai fa'il. Bomir wawu ini sebagai fa'il. Ini bomir ya, untuk jamak tadi dia sebagai fa'il. Kedudukannya sebagai fa'il. Yang menjadi tanda rafa' nun. Ya. Gitu. Bakia Tersisa fi'il yang kelima yaitu apa? alina takulu anti alina Engkau berbuat, engkau seorang perempuan berbuat anti mubtada'un. Ini mubtada. Taf'alina fi'lun on marfu'un on nuni. Ini fi'il mudhari' marfu' dengan adanya nun di sini. Wal ya'u dan yaknya di sini fa'ilun adalah fa'il. Dhamir ya' atau ya mukhotobah tadi dia sebagai fa'il. Itu pada fi'il mubarak demikian. Ya. Berikutnya, ma huwa dalilu ala annahu la yurfa'u bin nuni illa hadi. Apa dalilnya? Ya. Apa hujahnya bahwasanya tidaklah dirofa dengan nun ini kecuali hanya fi'il fi'il ini illa hadi maksudnya hadi al af'al kecuali hanya fiil-fiil ini saja yang dirofa dengan nun tidak ada fiil yang lain tidak ada kata yang lain ad-dalilu dalilnya hujahnya apa at-tatabbu wal istiqra'u tatabbu dan istiqra' ya, lam najid fi kalamil arabi tidak kita dapat di dalam ucapan orang Arab kalam Arab syai'an marfu'an bi nuni sesuatu yang marfu' kata-kata yang marfu' dengan thubutun nun illa hadhil af'ali illa hadhil af'ala kecuali fi'il-fi'il ini saja ya allati yu'abbaru anha bil af'alil khamsati yang itu di, di e, diungkapkan disebut dengan af'alil khamsah yu'abbaru disebut diungkapkan diistilahkan dengan al af'alil khamsah hadhihi turfa'u bi subutin nuni maka ini fiil-fiil yang lima ini marfo dengan sebutun nun dengan adanya nun ini tadi ya. wal wawu fa'ilun adapun wawu itu fa'il maksudnya ini wawu tadi ya atau alif atau ya itu adalah fa'il wallahu a'lam kepada af'al khamsah ada yang ditanyakan dari ini jadi perhatikan masing masing antara event dengan fiil berbeda. Walaupun yang tampak secara zahir sama, tetapi faedahnya berbeda, fungsinya berbeda. Ya. Ya. Tidak sesuatu yang sama itu mesti sama caranya kalau dalam bahasa Arab ya nanti huruf-huruf yang sama itu tidak mesti nanti maknanya juga sama bisa berbeda-beda seperti di sini ya. <clears throat> Ada yang ditanyakan? Tidak ada, kita lanjutkan berikutnya. So, mungkin sekedar apa ya nanti untuk membuktikan ya membuktikan yang menjadi tanda-tanda tadi ya untuk musana dengan alif tanda rofaknya kemudian tadi afalul khamsah dengan nun nanti pada pembahasan i'rab yang berikutnya nanti akan tampak yang menjadi tanda itu yang berubah ya yang dikatakan tanda itu ketika i'rabnya berubah maka tandanya berubah nanti perhatikan pada musanna yang mengalami perubahan tanda pada alifnya di sini akan berubah kalau nun, nunnya tetap nun. Tapi alifnya nanti berubah. Menjadi ya. Menjadi kita ini. Berarti ini tandanya di sini. Ya. Pada Pada af'al khamsah nanti kalau i'rabnya berubah, nanti yang berubah pada nunnya tadi. Nunnya akan hilang. Adapun domir-domir ini akan tetap ada. Alif, tasnya, wawu jamaah, ya mukhotobah pada fiil-fiil ini akan tetap ada. Tapi nunnya akan hilang kalau i'rabnya uh, berubah dari rofa ke nasab atau yang hazm. Itu bukti. Maksudnya tandanya memang ini. Jadi yang disebut tanda nanti yang mengalami perubahan. Kalau i'rabnya berubah, tanda itu yang berubah. Itu yang disebut tanda ya. Kalau tetap sama berarti itu bukan tanda. Nanti bisa diperhatikan pada pembahasan nasab dan juga yang sesudahnya. Berikutnya, as'ilatun, beberapa pertanyaan terkait dengan ini. Mimma takunu fihi alamatu raf'i subutun nuni huwa fi'lul mudari'u. Dari kata-kata yang keadaannya keadaan padanya yakni tanda rafa dengan sebutun nun huwa al fi'lul mudhari'u yaitu fi'il mudhari'. Maksudnya kata-kata yang tanda rafa'nya itu dengan sebutun nun adalah fi'il mudhari'. Wala yu'rabu al af'ali illa illa al mudhari'u faqat. Dan tidaklah di i'rab di antara fi'il-fi'il yang ada kecuali hanya mudhari' saja. Fi'il madhi dan fi'il uh, amr tidak tidak mu'rab ya. Dia mabni, keduanya mabni. <clears throat> Kemudian tadi mudaratnya bagaimana? Idat tasola bihi dhamirut tasniati. Jika fi'il mudhari' itu bersambung dengan dhamir tasniyah. Misaluhu yaf'alani taf'alani. Au dhamiru jam'in atau bersambung dengan bomir jamak yaf'aluna taf'aluna. Au dhamirul mu'annatsatil mukhatabati atau bersambung dengan dhamir mu'annatsah mukhatabah yakni taf'alina. Bimada tusamma hadhihi af'alu? Dengan apa fiil-fiil ini dinamakan? Tusamma al-af'al al-khamsata. Dinamakan dengan fiil-fiil yang lima. Af'alul khamsah. Jadi pada islam kemarin ada asma'ul khamsah, ada isim-isim yang lima. Pada fiil juga ada af'alul khamsah, fiil-fiil yang lima. A'rif, i'rabkan. Yaf'alani fi'lun mudari'un marfu'un fi'il mudhari' marfu bi thubutin nuni dengan adanya nun rofa atau marfo dengan adanya nun itu sebagai tanda rofaknya nun tersebut wal alifu fa'ilun adapun alif itu sebagai fa'ilnya contoh berikutnya ar-rijalu yaqumu ya ar-rijalu mubtada'un marfu'un bi dhammati ar-rijalu ini mubtada' dia Marfo di bom mati dengan bom lian li'annahu jam'u takfirin karena dia itu jamak taksir. ya, ini isim ya saya dia Marfo dengan bom mah karena jamak taksir. kemudian dalam kalimat tadi arrijalu yakumu tentang fiilnya bagaimana yaqumu ghairu sahihin ini tidak benar dalam kalimat tersebut kalau mengatakan dengan kalimat ini dengan bentuk fiil seperti ini arrijalu yakumu ini ghairu sahih, tidak benar. Wasahihu yang benar yakumuna. Yakumuna fi'lun al marfu'un bi subutin nun. Dia fi'il mudhari' yang marfu' dengan tanda apa? Subutun nun dengan adanya nun. sehingga harus ada nun, harus menjadi yakumuna, ada nunnya. Kalau hanya yakumu tidak ada nun, maka tidak benar ini ghairu sahih wal wawu fa'ilun adabun wawunya di situ pada yakumuna tadi ya sebagai fa'il tukhatibul mar'ata engkau berbicara pada perempuan suatu orang perempuan Fataqulu laha lalu engkau mengatakan padanya anti takumina kamu berdiri ucapan pada seorang perempuan kamu berdiri anti takumina Eropnya bagaimana? Anti mubtadaun. Sebagai mubtada. Kemudian takumina fi'il tersebut fi'lun mubari'un marfu'un adalah fi'il mubarak yang marfu' bi subutin nuni dengan adanya nun. Nah, wal ya'u fa'ilun adapun ya'nya tadi sebagai fa'il. Jadi tanda rafa'nya dengan nun kemudian ya'nya tadi sebagai fa'il dari fi'il tersebut. Lalu qala qailun seandainya seorang mengatakan anti takumi. Ya, engkau berdiri tadi dikatakan pada seorang perempuan, tapi kalimatnya seperti ini, anti takumi wa hudifan wa hasafan nuna dan dia membuang oleh orang orang yang mengatakan tadi ya, dia membuang nunnya tidak mengatakan takumina tapi mengatakan takumi dengan membuang huruf nun yang di akhir. Hada sahihun ini benar? Apakah ini benar? La, tidak. Ya, tidak benar. Dimana? Kenapa? Li'annahu marfu'un. Karena dia itu marfu'. Jadi dalam kalimat ini, fi'il mina itu marfu' tidak ada sesuatu yang menyebabkan dia berubah dari marfonya. Tetap keadaannya marfo. Tidak mansub, tidak majuzum. Dia tetap marfo. Nah, kalau dia marfo, bagaimana? Wal fi'lul mudhari'u idza tasala bihi ya'ul mufradabati fihi subutun nuni. Kalau dia itu marfu, maka fi'il mudhari' yang marfu itu jika bersama dengan ya mukhatabah wajib dengan subutun nun, dengan adanya nun tersebut. Jadi tidak boleh mengatakan anti takumi, harus anti takumina. Karena dalam kalimat tersebut dia marfu. Dan di sini dalam eh, awal-awal uh, pelajaran ini uh, eh, mukadimah uh, eh, ini awal-awal dibahas dulu tentang tanda-tandanya dulu ya tanda rofa ini kemudian nanti tanda nasab ini, ini ya. belum dijelaskan tentang sebab-sebab mungkin sebab marfuknya apa sebab rofaknya apa sebab nasabnya apa itu belum nanti sesudah menyelesaikan tentang tanda-tanda ikrab lalu akan dijelaskan bagaimana atau mengapa dia marfu. Jadi untuk sementara memang tidak dijelaskan sebab marfunya kenapa. nah kenapa dia marfu? Kenapa tidak boleh takuni? Nanti akan dibahas pada pelajaran besar mendatang kalau sudah sampai pada waktunya insya Allah. Jadi untuk awal ini baru dibahas tentang tanda-tandanya dulu. Tanda rofa ini. Ya, ada doma, wau, alif, dan nun. Ya, nanti tanda nasab ada beberapa tanda jar dan tanda jazm juga demikian. Jadi tanda-tandanya dulu dipelajari, baru sesudah itu akan dibahas dipelajari tentang tempat-tempat rofa, tempat-tempat nasab dan seterusnya. Dan nah, juga yang perlu diperhatikan tadi dalam beberapa contoh sudah di apa, ditunjukkan cara-cara mengikrab satu kata dalam kalimat. Ya. Misalkan taf'uli taf'aluna fi'lun mudari'un marfu'un wa alamatu raf'ihi thubutun nuni semacam itu ya e, kalimat atau ungkapan yang digunakan untuk mengi'rab satu kata dalam kalimat dengan e, contoh seperti itu jadi juga, juga perlu diperhatikan penting itu diperhatikan untuk mengi'rab satu kata dalam sebuah kalimat di beberapa kitab juga demikian intinya seperti itu mubtadaun marfuun bil alifi ya, niyabatan ay dhammati ya, kenapa li annahu musannan ya, yaf'alani fi'lun mudhari'un marfuun wa 'alamatu raf'ihi thubutun nuni dan seterusnya jadi itu e, kalimat-kalimat yang digunakan untuk mengikrab suatu kata ya, semacam itu di apa mulai dibiasakan di hafalkan di di ya, dibiasakan dengan e, kalimat-kalimat uh, semacam itu untuk mengerat ya, suatu kata dalam kalimat. Ada yang ditanyakan sebelumnya? Ya, jadi itu tanda-tanda rofa ada empat sudah dibahas semuanya yaitu dhammah, wawu, alif dan nun. Kemudian tambah sedikit ya. Yang berikutnya kalau tidak ada kita tambah sedikit. Sesudah tanda rofah maka jenis i'rab yang berikutnya yaitu an-nasbu nasab. Dan disebutkan dulu tanda-tandanya. Kalau tanda rofa ada empat alamatun nasi arba ada empat eh, rok rofi arba ada empat yang berikutnya alamatun nasi tanda-tanda nasab Kala pada ada yang tidak tercetak ya. Kala musannif berkata, musannif yang Ibnu Ajurum rahimahullah, walin nasbi khamsu alamatin. Pada nasab ya, jenis i'rab yang kedua, nasab khamsu alamatin. Ada lima tanda. Lima ya. Lima tanda. Yakni al-fathatu fathah. Wal alifu alif. Wal kasratu kasrah. Wal ya'u ya. Wa hatfun nuni dan membuang huruf nun. Hatfu membuang. Membuang huruf nun jadi membuang nun sebagai tanda untuk nasofnya Jadi ada lima untuk tanda nasof Fathah, alif, kasrah, ya, dan hatfun nun. Qala asyarih itu ada huruf shin yang tidak tercetak. Berkata asyarih yakni Ibnu Utsaimin, asyikh Ibn Ibnu rahimahullah An-nasbu ahadu anwa'il i'rabi. Nasab itu adalah salah satu dari jenis-jenis i'rab. Salah satu di antara macam-macam i'rab. Kemarin ada berapa i'rab? Ada empat ya. Rafa, an-nasbu, al-khafd atau al-jar dan al-jazm. Tapi nasab salah satu dari jenis-jenis i'rab tersebut. Kemudian aqsamul i'rabi ya ini kan macam-macam Arab ya raf'un wa nasbun wa khafdun wa jazmun ya intaha kalamu an raf'i pembicaraan sudah selesai tentang rafa ini sara raf'u lahu kam alamatan dan rafa itu sudah dia mempunyai berapa tanda arba'u alamatin ada empat tanda al-dhammatu dhammah wal wawu wawu wal alifu alif wan nunu dan nun atau subutun nun. Jadi rofa sudah dibahas, sudah selesai pembahasannya. Dia mempunyai berapa? Ada empat tanda. Bomah, wawu, alif, dan nun. Kemudian yang berikutnya, walin nasbi, adapun pada nasab, khamsu alamatin, ada lima tanda. Ya, walladhi dalla alaiha at-tatabbu wal istiqra'u. Dan yang menunjukkan hal itu, yang menjadi hujjah, yang menjadi dalil, lima tanda nasab adalah apa? tatabbu' dan istiqra. Jadi selalu ini yang menjadi hujahnya, yang menjadi dalilnya, tatabbu' dan istiqra. Ya. Karena ulama al karena para ulama bahasa Arab rahimahumullah tatabba'u kalam al-arabi mereka memeriksa meneliti dengan seksama dengan cermat ya. kalam al-arabi ucapan bangsa Arab ya. fawajadu annal mansuba la yakhruju an hadhil asya'il khamsati. Mereka lalu mereka mendapati bahwasanya kata yang mansub ya, kata yang mansub kata ya secara umum ya mencakup isim dan fi'il kata yang mansub itu tidak keluar dari empat e, dari apa dari lima macam ini kata yang mansub kata-kata yang mansub tidak keluar dari lima macam tanda ini al-fathatu yakni fathah wahiyya al-aslu dan itu adalah yang asal tanda nasab yang asal adalah fathah wal baqi sisanya batun anha adalah pengganti dari fathah yakni al alifu alif wal kasratu kasrah wal ya'u ya wa nuni dan membuang huruf nun ya lam yakul beliau tidak mengatakan subutun nuni tidak mengatakan dengan subutun nun tetapnya nun adanya nun kenapa di anna subutan nuni alamatun lirofi karena subutun nun adalah tanda untuk rofa lakin alamatun nasi hatfun nuni akan tetapi untuk tanda nasab itu dengan hatfun nuni dengan membuang huruf nun Jadi untuk nasab ada lima. Alif, e, fathah yang asli itu ya, fathah, alif, asrah, ya, dan Fathun nun. Dihafalkan ya. Yang rofa kemarin dihafalkan, dan tempat-tempatnya hafalkan, yang nasab juga demikian. Ya mumpung masih sedikit, boleh dihafalkan, dipahami. Dan menunggu selesai kalau menghafal. Sedikit-sedikit dihafalkan, dipahami. Baik dan nanti bagaimana sebagaimana Eropa pada masing-masing tanda tadi akan ada tempat-tempatnya yang nasab juga demikian fathah, alif, kasrah, ya dan hatfun akan ada tempat-tempatnya akan dibahas pada pembahasan berikutnya di situ mawadil di tempat-tempat fathah insyaallah akan kita lanjutkan saja pada waktu yang akan datang ya, tentang tempat-tempat fathah sebagai tanda asli dari nasab.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 Alhamdulillah.